menjadi sembelihan yang halal. Para ulama menyebutkan beberapa syarat dalam penyembelihan. Syarat yang pertama yaitu ahliyatul muzakki mengenai kesanggupan orang yang menyembelih mengenai kesanggupan orang yang menyembelih orang yang menyembelih disyaratkan seorang yang al-mumayyiz wal aqil al-mumayyiz wal aqil seorang yang mempunyai akal bisa membedakan maksudnya dia bisa memahami pembicaraan orang dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Akalnya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ini disebut dengan mumayyiz. Al-aqil orang yang masih berakal bukan seorang yang gila. Demikian pula disyaratkan dia adalah seorang yang muslim atau ahli kitab. Seorang yang muslim atau ahli kitab. Maka dalam ahliyatul muzakki kesanggupan seorang yang menyembelih maka tidak sah apabila yang menyembelih itu adalah seorang anak kecil yang belum memayyiz Seorang anak kecil yang belum memayyiz yang belum mengerti pembicaraan atau tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya karena dia tidak mengerti. Demikian pula tidak sah sembelihan orang yang gila karena disyaratkan harus akil. Disyaratkan harus akil. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Illa ma zakkaitum." Kecuali apa yang kalian sembelih. Pernyataan kecuali apa yang kalian sembelih menunjukkan bahwa sembelihan itu dilakukan oleh orang yang mempunyai keinginan dan maksud untuk menyembelih. Yang mempunyai keinginan dan maksud untuk menyembelih. Sementara orang yang belum memahami pembicaraan dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya karena dia tidak mengerti akan pertanyaan itu, tidak memahami kandungan pertanyaan tersebut, ya, maka tidak memenuhi kriteria ini. Tidak memenuhi kriteria bahwa dia orang yang punya keinginan dan maksud untuk menyembelih. Karena dia belum mengerti apa-apa. Oleh karena itu anak kecil yang masih belum memayiz tidak akan muncul dari niatnya, dari keinginannya maksudnya untuk menyembelih. Karena memang akalnya belum sampai ke sana. Sementara Allah menyatakan illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Artinya keluar dari keinginan dan maksud kalian untuk menyembelih. Nah, dan juga ayat ini menunjukkan bahwa itu lahir dari orang yang berakal. Sehingga dia menyengaja dengan akalnya yang ada padanya mempunyai keinginan maksud untuk menyembelih. Sementara orang gila adalah orang yang tidak ada padanya keinginan dan maksud untuk menyembelih karena akalnya tidak ada padanya sehingga tidak mungkin akan lahir darinya suatu keinginan atau maksud untuk menyembelih karena memang dia tidak punya akal Bagaimana akan lahir darinya suatu keinginan dan maksud untuk menyembelih. Ini tidak masuk di dalam apa yang disebutkan dalam ayat illa ma Kecuali apa yang kalian sembelih yakni yang memang kalian niatkan, kalian inginkan dan maksudkan untuk menyembelih. Nah, demikian pula disyaratkan bahwa dia adalah seorang yang muslim atau dia beragama dengan agama ahli kitab. Atau dia beragama dengan agama ahli kitab. طيب Adapun mengenai disyaratkan bahwa dia adalah seorang muslim Hal ini adalah perkara yang jelas. Ya. Keislaman adalah syarat disahkannya sebuah sembelihan menjadi halal. Nah. Syarat sebagai seorang muslim ini karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Seperti dalam ayat tadi dikatakan illa ma zakkaitum kecuali apa yang kalian sembelih. Kalian di sini siapa yang dimaksud? Kaum muslimin. Yang dimaksud adalah kaum muslimin, maka syarat al-Islam harus ada pada orang yang menyembelih. Dan juga datang dalam sebagian riwayat bahwasanya Eh, taib. Ini pembahasan lain. Anakul lihal dalilnya adalah keumuman-keumuman adillah yang menunjukkan bahwa penyembelihan itu dilakukan oleh kaum muslimin. Karena pembahasan kita mengenai sembelihan orang-orang Islam. Adapun orang-orang yang kafir hanya dikecualikan oleh Allah tabaraka wa taala yaitu sembelihan ahli kitab di dalam Al-Quranil Karim, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat, wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum. Dan pada hari ini dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan makanan orang-orang yang diberi Alkitab adalah halal lakum, halal bagi kalian. Ayat ini adalah landasan yang menunjukkan bahwasanya sembelihan ahli Alkitab adalah halal. Ahli Alkitab yang dimaksud apakah dia seorang Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Apakah dia beragama dengan Yahudi atau Nasrani ketika agamanya itu masih murni atau ketika agama itu telah diubah-ubah dan diselewengkan oleh mereka. Yang penting dia beragama dengan agama Yahudi ataupun Nasrani, maka sembelihannya halal. Jadi tidak disyaratkan bahwa agama Yahudinya atau Nasraninya harus agama yang murni, tidak. Maka setiap yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, meskipun agamanya adalah agama yang sudah menyimpang yang, sudah menyeleweng, maka sembelihannya halal. Ya. Maka pernyataan kita bahwa di antara keahlian ataupun kemampuan, kesanggupan seorang yang menyembelih disyaratkan harus muslim, ya. maka keluar darinya sembelihan al-kuffar dan dikecualikan dari orang-orang kafir sembelihan ahli kitab. Maka sembelihan seorang muslim yang fasik halal. Sebagaimana sembelihan ahli bid'ah halal. Kecuali kalau bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah ya, bid'ah yang membuatnya menjadi kafir maka sembelihannya tidak halal tapi kalau bid'ahnya belum bid'ah mukaffirah sembelihannya halal ikhwani hizbi sururi apalagi namanya selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah maka sembelihannya adalah halal Taib. Kemudian Demikian pula sembelihan seorang wanita, wanita muslimah. Sembelihannya adalah halal. Ya. Dan demikian pula sembelihan seorang anak kecil yang mumayyiz juga halal. Dan ini disepakati oleh para ulama tanpa khilaf. Datang dalam sebagian riwayat bahwasanya ada seorang budak wanita kepunyaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an yang biasa menggembalakan kambing untuk beliau radhiyallahu an dengan upah dengan gaji lantas seekor kambingnya tertimpa oleh sesuatu ya, terkena oleh sesuatu maka wanita itu segera menyembelih kambing itu dengan batu ya, dengan batu yang tajam. Lantas ditanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kuluha, makanlah sembelihan itu. Artinya sembelihannya adalah halal. Dari kisah ini menunjukkan beberapa pelajaran hukum ya mengenai sembelihan. Pertama bahwa sembelihan seorang wanita halal. Hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka diantara pelajaran hukumnya bahwa sembelihan seorang wanita halal. Demikian pula sembelihan seorang budak wanita halal. Jadi sembelihan wanita apakah dia wanita yang merdeka ataupun wanita yang budak sembelihannya halal. Ya. Demikian pula menunjukkan halalnya atau bolehnya sembelihan wanita yang haid. Wanita yang haid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerinci keadaan wanita itu, apakah dia dalam keadaan haid atau tidak. Maka diambil kepada keumuman hadis bahwa menunjukkan wanita itu apakah di waktu haid atau bukan di waktu haid maka sembelihannya boleh halal. Ya tidak dibedakan. Taib juga menunjukkan bolehnya menyembelih dengan batu. Bolehnya menyembelih dengan batu. Dengan syarat asal batu itu tajam. Nanti akan datang pembahasannya. Demikian pula menunjukkan bolehnya menyembelih apa yang dikhawatirkan akan mati dari hewan-hewan atau binatang-binatang yang halal. Nah, jadi kalau kita melihat seekor hewan ya akan mati karena ketabrak misalnya atau karena jatuh sehingga kita khawatir sebelum dia mati kita sembelih. Maka sembelihan itu halal. Nah, dengan syarat selama hewan itu masih masih hidup. Tapi kalau sudah mati, ya, walaupun masih anget, sebagian orang bilang ah ini masih anget nih, Kemudian tetap disembelih. Enggak halal kalau sudah mati walaupun masih anget. Yang penting dia masih hidup, masih ada nyawa di badannya. Nah. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan bolehnya menyembelih ya, oleh orang yang bukan pemiliknya ketika dikhawatirkan hewan itu akan mati. Seperti yang dilakukan oleh budak ini tadi. Nah. Dan pelajaran-pelajaran yang lain terkait dengan sembelihan. Al-muhim bahwa sembelihan seorang wanita, apakah dia wanita yang merdeka atau budak, demikian pula sembelihan wanita yang suci ataupun wanita yang haid, hukumnya adalah halal. Nah, Demikian pula pernyataan kita bahwa disyaratkan selain muslim dia adalah ahlul kitab, berarti semua agama kekafiran sembelihannya tidak halal. Mau itu e, seorang yang beragama Buddha, Hindu, Konghucu, ya atau agama kesyirikan yang lainnya, maka sembelihannya tidak halal termasuk sembelihan ahlul bid'ah yang mukaffirah yang bid'ahnya mengkafirkan Jahmiyah ya Al-Qadariyah atau yang semacamnya Taib Kemudian Syarat yang berikutnya disyaratkan bahwa orang yang menyembelih itu memang memaksudkan untuk menyembelih. ayat sudah atau tazkiyah Memang dia memaksudkan untuk menyembelih. Ya, bukan memaksud, memaksudkan yang selainnya. Nah, karena pernyataan Allah dalam ayat tadi, illa ma kecuali apa yang kalian sembelih. Nah, kalau ada orang yang menyembelih seekor hewan karena dia membela dirinya dari serangan hewan tersebut, maka ini tidak termasuk di dalamnya. Ya, artinya menyembelih itu adalah me, apa, mengalirkan darah dari seekor hewan, apakah dari lehernya atau dari tempat yang lain, ya, sehingga dia meregang nyawanya. Nah, nah jadi kalau ada seorang yang membela diri, ya kebetulan hewan itu menyerang dirinya, lantas dia hunuskan pedang atau dia hunuskan senjata tajam, lantas mengenai hewan itu, kemudian karenanya hewan itu menjadi mati, ini tidak bisa dikatakan sebagai sembelihan yang halal. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memaksudkan untuk untuk apa? Untuk menyembelih. Dia memaksudkan untuk membela dirinya dari serangan hewan itu. Ya. Dia akan menjadi halal kalau ada kosdut terkia. Maksud untuk menyembelih. Ya maksud untuk menyembelih karena pernyataan Allah tadi illa madzakaitum juga karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan nah Kemudian para ulama khilaf, ya, apakah disyaratkan di samping niat untuk memang sengaja menyembelih juga harus ada niat untuk memakannya atau tidak disyaratkan? Sebagian ulama berpendapat tidak disyaratkan, yang penting dia ingin menyembelih. Ya, meskipun dia tidak ada niat untuk memakannya. Ya, dia nyembelihnya pokoknya disembelih bukan untuk dimakan. Menurut sebagian ulama tidak mengapa yang seperti ini karena tidak disyaratkan harus ada niat untuk sebagai hewan yang akan dimakan dagingnya. Tapi Syekhul Islam Taqiyuddin rahimahullah mensyaratkan hal itu. Jadi di samping dia meniatkan untuk menyembelih dan juga meniatkan bahwa hewan itu adalah hewan yang akan disantap dagingnya. Ya. Beliau mensyaratkan itu. Datang dalam Sunan An-Nasai dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min insanin qatala usfuran fama fawq bi ghairi haqqiha illa sa'alahu Allah 'azza wa jalla 'anha." Tidaklah seorang manusia membunuh seekor burung atau yang lebih besar daripada itu tanpa haknya melainkan Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Dalam riwayat lain disebutkan yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat kelak. Lantas ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama fama haqquha?" Apa haknya? Maka dijawab oleh beliau, "Haqquha an tadbahaha fatakulaha wa la taqta' ra'saha fatarmi biha." Haknya adalah engkau menyembelihnya lantas engkau memakannya. Ya. Dan janganlah engkau memotong kepalanya lantas engkau membuangnya. Ini adalah hak hewan yang disembelih dipotong karena untuk dimakan. Maka dari hadis ini beliau mensyaratkan bahwa di samping niat untuk menyembelih juga harus ada niat hewan itu disembelih karena ingin disantap dagingnya. Tentunya hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Nah, kalau he hewan yang tidak halal untuk dimakan, ya tetap haram. Misalnya anjing atau babi diniatkan untuk disembelih dan dimakan dagingnya. Ya, ya, tetap tidak halal karena pada asalnya hewan itu memang tidak halal. Jadi yang dimaksud ini adalah hewan-hewan yang memang halal untuk dimakan. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu tidak disembelih untuk selain Allah. Tidak disembelih untuk selain Allah. Karena hewan yang disembelih untuk selain Allah hukumnya adalah haram. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga tadi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu diharamkan atas kalian bangkai dan darah sampai kepada firman Allah wa ma dzubiha 'alan nusub. Ya, apa yang disembelih karena berhala. Nah, Khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis hadis Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Muslim Nabi menyatakan la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah ya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah maka sembelihannya adalah haram ya tidak boleh untuk dimakan orang yang menyembelih untuk berhala untuk patung ya untuk kuburan atau penghuni kuburan. Nah, untuk dewa-dewa, untuk Dewi Sri misalnya. Untuk Nyi Roro Kidul ya, atau untuk berhala-berhala yang lainnya, maka sembelihannya itu adalah haram. Ya, tidak boleh untuk dimakan. Tapi Ustaz, yang nyembelih itu pakai kupluk loh. Ya, meskipun pakai kupluk, meskipun dia memakai atribut-atribut agama dan mengucapkan nama Allah kalau sembelihannya diniatkan untuk pendekatan diri kepada yang selain Allah hukumnya adalah haram. Nah, syarat yang berikutnya. Syarat yang keberapa ini? Ada yang menghitung tadi? Kelima sebetulnya. Pertama tadi Mayiz Akhir. Yang kedua, muslim atau ahli kitab. Ini yang kedua. Yang ketiga, diniatkan untuk menyembelih ya sengaja diniatkan untuk menyembelih nah dan disertakan pula di samping niat untuk menyembelih juga untuk disantap dagingnya, dimakan. Kemudian yang keempat tidak boleh disembelih atau tidak disembelih untuk yang selain Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, ya yang kelima tidak disembelih dengan menyebut nama yang selain Allah. Yang kelima, disembelih tidak disembelih dengan menyebut nama yang selain Allah. Kalau disebutkan padanya nama yang selain Allah, hukumnya haram. Sembelihannya haram. Ya, sebagaimana tadi disebutkan uh, di dalam ayat wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bih ya wa ma uhilla li ghairillahi bih dalam surah al-maidah ayat yang ketiga tadi di antara yang disebutkan di ayat itu wa ma uhilla li ghairillahi bih dan apa yang disembelih untuk selain Allah dengan menyebut nama yang selain Allah itu. Nah. Maka Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan ijma' ya kesepakatan para ulama haramnya sembelihan yang disebutkan atasnya nama selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi syarat yang kelima hendaklah tidak disembelih dengan nama yang selain Allah. Baik. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam adalah disebutkan padanya nama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surah Al-An'am ayat ke-118 Allah berfirman, "Fakulu mimma dzukirasmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin." Maka makanlah dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatnya. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah berfirman wala ta'kulu mimma, mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq dan janganlah kalian memakan apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya sesungguhnya itu adalah kefasikan ya. Al-An'am ayat 121 dan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang selainnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ma anhar dam wa dzukira alaih faqulu apa yang mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama Allah maka makanlah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan dalam sembelihan itu harus disebutkan padanya nama Allah dan dialirkan darahnya dialirkan darahnya nah Kemudian di dalam menyembelih yang disyaratkan padanya untuk menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla Maka orang yang tidak membaca nama Allah karena menyengaja atau karena tidak sengaja, karena lupa, maka sembelihannya tidak halal. Sembelihannya adalah haram. Ya, sembelihannya tidak halal atau sembelihannya adalah haram. Taib. Dan juga disyaratkan di dalam penyebutan basmalah atau penyebutan nama Allah itu dilakukan ketika hendak menyembelih. Ketika hendak menyembelih. Nah. Kalau dia melakukannya ketika hendak menyembelih kemudian terpisah waktunya dari dia menyembelih dengan jarak yang cukup jauh, jarak jarak yang cukup lama, maka itu tidak sah. Dia harus mengulangi kembali ketika dia akan menyembelih karena Allah menyatakan fakulu mimma dzukirasmullahi alaih. Atau dalam hadis Nabi menyebutkan wa dzukirasmullahi alaih. Ya, dan disebutkan atasnya nama Allah menunjukkan bahwa dia menyebutkan nama Allah itu ketika hewan sembelihannya sudah ada di hadapannya. Ya, karena pernyataan Ali atas hewan sembelihan itu berarti sudah ada di hadapannya dia siap untuk menyembelihnya. Nah. Baik. Jikalau seandainya dia mengucapkan tasmiyah, ya, bismillah, kemudian dia tidak langsung menyembelihnya karena ingin mempersiapkan hewan sembelihan itu dengan kondisi yang lebih pas untuk disembelih sehingga dia tidak langsung menyembelihnya maka tidak mengapa insya Allah karena ini masih dalam urutan dia akan dia akan menyembelih ya maka ini tidak mengapa Taib. beda halnya kalau seandainya dia akan menyembelih kemudian dia mengerjakan pekerjaan lain. Melayani orang mau beli dulu. Ya. Atau melayani anaknya dulu atau apa? Sesuatu yang memisahkan dia antara dia dengan sembelihan tersebut. Maka ini hendaknya dia mengulangnya kembali. Ya. Kalau dia mengganti pisaunya, nggak masalah. Ketika dia akan menyembelih, Bismillah, Allahu Akbar, Kayak ini pisau kurang tajam. Lantas dia letakkan dia cari pisau yang lain dia sembelih maka tidak mengapa insya Allah. Nah. Baik. Kemudian Syarat yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. bahwa penyembelihan itu dilakukan dengan senjata yang tajam yang mengalirkan darah. Bukan dengan gigi, bukan pula dengan kuku. Nah, jadi tidak dilakukan dengan gigi binatang misalnya atau dengan kuku binatang tetapi dengan sesuatu yang tajam, apakah itu batu atau besi atau kayu atau kaca dan yang semisalnya. Yang penting tajam dan mengalirkan darah. Tajam dan mengalirkan darah. Selama bukan gigi ataupun kuku. Ya. Karena hadis Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة atau famadiyul habasyah. Nah. Uh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan atas sembelihan itu nama Allah, maka makanlah selama bukan gigi maupun maupun kuku. Nah, <clears throat> kemudian disebutkan dalam riwayat ini, aku akan ceritakan kepada kalian mengenai gigi. Adapun gigi itu adalah tulang. Asin yang dimaksud adalah al-azm, ya dengan tulang. Taib, adapun dzufur yaitu dengan kuku itu adalah senjata atau pisaunya orang-orang Habasyah. <coughs> Menurut sebagian ulama, pernyataan yang terakhir ini adalah tambahan yang dimasukkan ke dalam hadis. Sebenarnya ini bukanlah ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna MaHiya mudrajah. Ya dimasukkan ke dalam hadis dari ucapan rawi. Taib. Tapi datang dalam sebagian riwayat dalam sebagian riwayat Al-Bukhari dinyatakan ghairus sin wa dhufur fa inna sinna azmun wa dhufur madyul habasyah. Ya. Selain as-sin yaitu yang dimaksud adalah tulang dan dhufur yang merupakan e, pisau orang-orang Habasyah. Maka karena datang dalam sebagian riwayat Al-Bukhari hukum asalnya ini bukan mudrajah. Ya bukan tambahan dari rawi tapi memang urutannya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Al-muhim ma'an Artinya apa yang bisa mengalirkan darah dari senjata yang tajam. Selain dua yang disebutkan tadi, tidak dengan tulang, tidak dengan kuku. Ya. Bisa dengan besi, bisa dengan uh, apa? batu, bisa dengan kayu, bisa dengan kaca, atau yang semisalnya. Atau mungkin dengan bambu. Ya. Selama senjata itu tajam dan bisa mengalirkan darah menghilangkan nyawa dari hewan yang disembelih. Semakin tajam semakin bagus. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu an, "Fal yuhidda ahadukum shufratahu wal yurih zabihatahu." Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberi kelapangan kelonggaran bagi hewan sembelihannya. Nah, ini syarat yang ketujuh. Syarat yang ke berapa sekarang? Kedelapan. Syarat yang kedelapan adalah inharudang, ya. Harus darahnya mengalir ya, hewan itu disembelih dengan mengalirkan darahnya, mengalirkan darahnya. Taib. Ketika disyaratkan harus mengalirkan darahnya, di sini ada dua keadaan. Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah hewan yang tidak dimampu untuk disembeli di tempat penyembelihannya. Ya, disembelih di tempat penyembelihannya, yaitu di bagian lehernya. Nah, seperti hewan-hewan itu lepas dan dia menjadi liar ya sehingga tidak bisa dikendalikan. Gak mungkin untuk menumbangkannya kemudian menyembelihnya sebagaimana semestinya. Apa yang harus dilakukan? Yang penting alirkan darahnya. Ya, yeah. yang penting dialirkan darahnya. Kalau dia kemudian mati karena itu halal insya Allah baca bismillah ya alirkan darahnya di tempat yang manapun kemudian dia mati karenanya maka hewan itu halal karena dia hewan ghair makdur alaih hewan yang tidak mampu untuk dikuasai untuk disembelih dengan yang semestinya atau mungkin dia jatuh ke dalam sumur wa subhanallah jerongkok begini loh apa kepalanya duluan jadi yang nampak ke atas itu bokongnya Nah, al-muhim alirkan darahnya ya, dengan senjata tajam yang membuatnya mati karena hal tersebut, maka insya Allah halal. Nah, baik. Jadi nggak boleh nggak boleh dilempari matinya, ya nggak boleh dilempari matinya, tapi harus dialirkan darahnya. Baik. Kemudian keadaan yang kedua adalah hewan yang mampu untuk disembelih di tempat penyembelihannya. Nah, hewan yang seperti ini disyaratkan bahwa penyembelihannya itu dilakukan pada tempat penyembelihan yang tertentu yang memang sudah di apa dilakukan untuk disembelih. Yaitu yang dimaksud adalah bagian leher. Ya, bagian leher. Nah, sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam sahih al dalam riwayat Al-Bukhari, "Az-zakat fil halq wal lubbah." Ya, sembelian itu di bagian leher dan lubbah, yaitu daging yang ada di sekitarnya. Nah, juga dikatakan oleh Atha, la dhabha wa la nahra illa fil madbah wal manhar. Tidak ada sembelihan, tidak ada Nah, tidak ada zabah, tidak ada nahar. Apa bedanya zabah dengan nahar? Kalau zabah untuk hewan yang selain onta. Kalau nahar khusus untuk onta. Karena onta itu dia disembelihnya beda dari yang lain. Dia disembelihnya ditusuk di bagian pangkal lehernya. Kemudian baru diputus. Ya, tidak disembelih seperti kita menyembelih apa? sapi ataupun kambing. Tapi dia ditusuk di pangkal lehernya kemudian dibelah ke atas untuk memutuskan empat urat yang ada di lehernya itu. Nah, ini disebut dengan nahr. Ya. Ini disebut dengan nahr. Sedangkan adzabah ya seperti yang kita ketahui yaitu disembelih pada bagian lehernya. Taib. Maka kata apa? Tidak ada zabah, tidak ada nahr kecuali pada tempat azabah dan tempat an-nahr. Ya, ini bagian yang memang dilakukan padanya penyembelihan dari tubuhnya, yaitu bagian leher atau pangkal leher. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari secara muallak. Taib. Dan penyembelihan yang disyaratkan untuk mengalirkan darah, khususnya hewan yang memang mampu al makdur alaih, yang mampu untuk disembelih di bagian anggota tubuhnya yang memang e, dilakukan penyembelihan padanya yaitu leher. Ya, maka disepakati oleh para ulama yang paling sah yang tidak ada perselisihan di dalamnya kalau penyembelian itu memutuskan empat urat leher yang ada di lehernya. Al-wujan wal hulqum wal wal mari. Al-wujjan yaitu dua urat tempat aliran darah. Ya, coba lihat kalau kita nyembelih kambing itu kan mencerot itu. Ya, dua tempat aliran darah. Al-hulqum tempat nafasnya, al-mari tempat lewat makanan atau minuman. Nah, kalau keempat-empatnya ini putus, semua para ulama sepakat tentang sahnya sembelihan itu. Nah, Bagaimana kalau tiga? Pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, tiga pun sah. Ya. Tiga pun sah. Misalnya dia memutus al-hujan, dua tempat, dua uh, apa urat tempat aliran darah dan aliran nafas atau al-alujan wal hulqum atau al-lujan wal mari. Tetap ini sah. Ya. Nah, Bagaimana kalau dua? Ini juga khilaf. Ya, ini juga khilaf. Nah, antara yang membolehkan dan yang yang mensahkan dan yang tidak mensahkan. Ala kulli hal kita berupaya untuk menyembelih dan memotong empat urat itu tadi. Al-wujjan wal hulqum wal mari. Ya, dua tempat urat tempat aliran darah, kemudian yang satu tempat nafas yaitu al-hulqum dan yang satu almari tempat aliran makan ataupun minum. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat yang keberapa tadi? Yang kedelapan ya. Kemudian yang kesembilan bahwa al-muzakki ma'dzunan fi zakatihi syar'an. Yang kesembilan bahwa orang yang menyembelih atau saya ulangi ayyakun al-muzakka ya bukan muzakki. Ayyakun al-muzakka ma'dzunan fi zakatihi syar'an. Bahwa hewan yang disembelih itu memang diizinkan untuk disembelih secara syariat. Artinya memang itu hewan sembelihan. Oleh karena itu tidak pengaruh sembelihan pada hewan yang memang haram untuk disembelih. Ya, penyembelihan itu tidak akan membuatnya menjadi halal seperti misalnya anjing, babi, ya, hewan bangkai. Ya, sudah jadi bangkai meskipun masih hangat saya katakan tadi, ya, tetap dia tidak akan menjadi halal dengan penyembelihan karena dia sudah menjadi haram ya muharramul akl Taib. Kemudian di sana ada hewan-hewan yang memang akan halal meskipun tanpa penyembelihan. Apa itu? Apa hewan-hewan yang akan tetap akan tetap menjadi halal tanpa penyembelihan? Ada dua. Al-hut wal, jarad. Ya, ikan dan belalang. Ya, ikan dan belalang. Baik. Adapun mengenai uh, ikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah ya, yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Turmudi dan An-Nasai serta yang selainnya. Ketika ditanya oleh Sahabah mengenai air laut, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya sebagian as-sahabah ketika dalam safarnya mereka mendapatkan sebuah ikan besar yang terdampar di tepi laut. Nah, ikan yang disebut dengan al-anbar ya, dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Karena besarnya ikan itu para sahabat memakan ikan itu dan menghabiskannya sampai pada waktu sebulan. Sebulan. Dalam jumlah mereka 300 orang. Berarti sebesar apa itu ikan? Ya mungkin paus mungkin ya. Hah? 300 orang bisa cukup makan sebulan. Salah seorang di antara mereka kalau lewat di antara tulangnya, itu dia bisa lewat dengan kendaraannya, dengan ontanya. Nah, ketika mereka datang ke kota Al-Madinah, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, "Huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Fahal ma'akum min lahmihi syai' fatut'imuna?" Ya, kata Nabi dia adalah rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian. Apakah kalian masih menyisakan dagingnya bersama kalian sehingga kalian beri kami? Lantas uh, sisanya dikirimkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memakannya, menunjukkan bahwa bangkai ikan ini adalah halal. Al-Muhim bukan ikan saja. Apa yang hidupnya di laut. Maka bangkainya adalah halal. Mau ikannya, mau anjingnya, anjing laut. Atau apapun namanya itu. Selama hidupnya memang di laut, di dalam laut. Ya. Maka bangkainya adalah halal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan huwal hillu maita, huwa tohuru ma'uhu al hillu maitatuhu. Ya, dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Suci airnya dan halal bangkainya. Nah, Khwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah al-jarat. yakni belalang. Ya, juga tidak disyaratkan untuk adanya penyembelihan karena memang dia halal baik dalam keadaan disembelih ataupun tidak disembelih. Dia dalam keadaan bangkai pun tetap hukumnya adalah halal karena hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Al Imam Ahmad dan Ibn Majah, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan fal jarad wal Adapun dua bangkai yaitu belalang dan dan ikan. Ya, belalang dan yang sejenis dengan belalang. Taib. Adapun dua darah yaitu fal kabid wa tihal, yaitu hati dan limpa. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah. Nah. Jadi kalau ada yang ingin menyembelih belalang ataupun ikan ya tidak mengapa. Ya kan? Nah, saya mau, mau sembelih biar tambah mantep ya silahkan. Tapi dia pun tidak disembelih Meskipun matinya dalam keadaan bangkai dia halal. Baik. Ini ada berapa syarat? Sembilan tadi yang telah kita sebutkan. Kita ulangi secara ringkas. Ya, yang pertama bahwa orang yang menyembelih orang yang memang punya ahliyah kesanggupan untuk itu. Maksudnya kesanggupan bahwa dia adalah seorang yang mumayyiz, akil, muslim dan minimalnya adalah ahli kitab. Nah, jadi syarat yang pertama adalah seorang yang punya keahlian untuk menyembelih, kesanggupan untuk menyembelih. Yang dimaksud adalah seorang yang mumayyiz akil. Yang kedua adalah seorang muslim atau ahli kitab. Yang ketiga adalah dia memang memaksudkan untuk menyembelih dan ditambahkan pula disyaratkan pula untuk memang menyembelihnya itu agar dagingnya bisa disantap dimakan. Kemudian yang ketiga <clears throat> bahwa dia eh, yang ketiga adalah tidak disembelih untuk yang selain Allah. Yang yang keempat eh, yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima sekarang. Jadi yang pertama adalah orang yang menyembelih punya kesanggupan untuk menyembelih yaitu mumayyiz dan akil, yang kedua adalah muslim atau ahli kitab, yang ketiga adalah dia memaksudkan untuk menyembelih dan ditambahkan niat untuk dimakan dagingnya. Kemudian yang keempat adalah tidak disembelih untuk yang selain Allah. Yang kelima bahwa disebutkan tidak disebutkan padanya nama yang selain Allah. Ya, tidak disebutkan padanya nama yang selain Allah. Yang keenam harus disebutkan padanya nama Allah. Yang ketujuh hendaknya e, disembelih dengan senjata yang tajam yang bisa mengalirkan darah selain tulang dan kuku. Yang kedelapan, hendaknya penyembelian itu mengalirkan darah di tempat yang memang dilakukan padanya penyembelian yaitu bagian leher. Nah, bagi hewan yang memang mampu untuk dilakukan hal itu kepadanya. Taib. Yang kesembilan yaitu bahwa hewan yang disembelih memang diizinkan disembelih secara syariat yakni hukumnya memang disembelih di dalam syar'i dalam syariat secara syar'i baik maka ini beberapa syarat di dalam penyembelihan dalam pembahasan yang kita ringkas wa illa ucapan-ucapan ataupun pendapat-pendapat para ulama dalam hal ini cukup banyak sekali nah kita cukupkan dulu sampai di sini Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemanfaatan dengan apa yang kita dengar dan menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una aksana. Di sini ada pertanyaan. Sebenarnya ini tadi sudah kita singgung dalam pelajaran di pagi hari tadi. Mana yang lebih utama, menyembelih kambing sendiri atau ikut dalam satu bahagian pada seekor sapi? Karena masyarakat kita lebih senang dengan daging sapi. Kalau keutamaannya lebih utama yang kambing. Tapi terkadang kita e, melakukan sesuatu karena suatu maslahat ini adalah merupakan fikih. Ya. Sesuatu yang tidak utama dalam kesempatan tertentu menjadi utama. Ya. Karena ada maslahat yang besar yang terkandung di dalamnya. Seperti hal ini, misalnya kita lihat bahwa masyarakat kita sangat senang dengan itu dan bisa menjadi sarana akan kebaikan mereka, dakwah disebarkan di antara mereka, maka tidak mengapa untuk kita berserikat dengan seekor sapi. Dan bahkan itu menjadi utama ketika ada maslahat yang besar dari maslahat-maslahat syar'iyyah. Nah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Apa hukum orang yang berkurban tapi sholat wajibnya bolong-bolong? Ya diperbaiki supaya jangan bolong-bolong ditambal. Baju aja bolong ditambal, masa orang orangnya bolong nggak ditambal? Ya, ditambal aja orangnya, biar jangan bolong-bolong sholatnya. Ya, diarti, artinya dinasehati, diarahkan, ya, bahwa e, kurban itu hukumnya sunnah Sementara sholat itu hukumnya apa? Wajib. Hendaknya dia memperhatikan yang wajib sebelum dia memperhatikan yang sunnah. Bagaimana tentang orang yang suka berburu burung dengan senapang angin untuk untuk tidak dimakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang dari al qadhaf al qadhaf itu hukumnya haram, di mana kita eh, apa namanya apa istilahnya kalau di Tapel yang hukumnya. Atau yang semacam itu yang dia hanya sekedar melukai dan tidak membunuh. Ya, seperti senapan angin itu, itu termasuk. Apalagi yang kaliber kecil itu. Ya. Kena cuman pincang aja. Atau dia luka sedikit. Ya, tidak sampai mati. Ini sebaiknya ditinggalkan karena dikhawatirkan masuk ke dalam al-qadzaf yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mencelakai, melukai dan dan dan tidak membunuh binatang tersebut sehingga menyiksanya, ya dan berbuat kejahatan kepada binatang sekalipun tidak dibenarkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.